dan kesimpulan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama bahasanya yang bisa digunakan untuk eh, tayamum semua permukaan tanah meskipun di sana tidak ada debunya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan tayyiban fatayammamu sa'idan tayyiban bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci dan karena ini sifatnya rukshoh, justru sebaliknya rukshoh memberikan keringanan dan tidak memberikan pembatasan yang sulit. Sehingga semua permukaan tanah, baik yang ada debunya maupun tidak, boleh dipakai untuk tayamum. Contoh yang tidak ada debunya apa? Kadang bahas kayak gini malah bingung membayangkan tanah yang tidak ada debunya itu bagaimana. Ya, kerikil misalnya nah, atau lumpur atau kita di pegunungan tapi insya Allah masih ada debunya di tempat kita rata-rata masih ada kalau di padang pasir pasir itu bukan debu ditepuk gitu ya pasir tapi bukan debu kemudian eh, tambahan untuk tayamum tayamum untuk badal ya. badal dari wudhu atau mandi wajib dan tidak ada badal untuk tayamum batalnya tayamum. Setelah tayamum nggak bisa tayamum, nggak ada batal. Maka apabila ada orang yang dia tidak bisa berwudu dan tidak bisa tayamum, maka dia sholat bila tahar. Namanya fak itu at Fak itu taharatin. Orang yang tidak memiliki dua cara bersuci baik aslu tohara maupun badan atau hal Contohnya ada penjelasan nih bayangkan contohnya kok sulit. Ada orang lumpuh ketika sakit. Ada orang lumpuh sementara tidak ada yang mewudukannya, tidak ada yang mentayamuminya datang waktu sholat dia bengak-bengok keluarganya nggak ada, maka dia sholat bila tohara. Atau dia sakit nggak ada yang bisa bantu dia untuk tayamum maupun wudhu, maka dia sholat tanpa tohar, hanya bisa dipebaringan tidak bisa gerak. Ya, kasusnya sama. Atau ya, orang yang berada di kendaraan, kendaraan walama, tidak ada air di sana. Kita tidak boleh tayamum dengan sofa, karena sofa bukan soib, dan syarat bisa dipakai sayamum adalah dan tayyibah, permukaan tanah. Sofa bukan sa'id. Kecuali kalau di situ ada debunya ya. Kita naik pesawat, sofanya sudah dibersihkan. Kemudian tayamum dengan sofa pesawat ini tidak disebut tayamum. Karena ini bukan sa'id, kita juga tidak tayamum dengan debu. Kalau wudhu nggak boleh, misalnya karena airnya terbatas, maka yang bisa kita lakukan adalah sholat tidak paham. Karena itu anggapan banyak orang kalau sholat di pesawat pakai tayamum, tayamum pakai apa? Kecuali kalau dia bawa sekantong tanah baru bisa dipakai tayamum. Dan saya pernah mendengar uh, salah satu uh, arahan dari debak dari debak agar jamaah haji itu bawa sekantong tanah. Nanti kalau naik pesawat kantong tanah itu dipakai untuk tayamum. Ini justru masyakoh. Nah, ini nambahi beban orang gendong stak kantong tanah sebanyak itu kan justru malah merepotkan. Maka yang benar tidak perlu. Kalaupun tidak boleh berwudu, kita yang naik pesawat sholat tidak paham. Kemudian e, masalah yang lain apabila ada orang yang memiliki keterbatasan air sementara datang waktu sholat dan dia membutuhkan yang lain maka di sana yang lebih dikedepankan adalah uh, eh, ahafi abdurrahim mengambil mana yang lebih ringan lebih ringan bahayanya ini air dipakai untuk minum perjalanan masih jauh kalau dipakai wudhu apa yang terjadi bisa jadi nanti dia kehabisan air malah mati daripada korban nyawa lebih mending sholat tanpa wudhu <coughs> maka dalam kasus ini sekalipun dia punya air tapi mengingat air yang terbatas dia tak tayamum tayamum dan airnya dipakai untuk perbekalan baik kasus yang kedua dia punya air untuk bersuci, punya air untuk minum, tapi di saat yang sama pakaiannya kena najis. Dan kemudian datang waktu sholat. Air yang dipakai untuk wudhu tadi dipakai untuk nyuci pakaiannya ataukah dipakai untuk wudhu? Kenapa nyuci pakaian? Kenapa lebih diutamakan kesucian? dia sholat dalam kondisi berwudu tapi pakaiannya kotor, pakaiannya najis, ataukah dia sholat dalam kondisi pakaian suci tapi tidak wudu? Nah, kaidahnya ya. Apabila ada dua ibadah yang satu memiliki badal yang dan yang satu tidak memiliki badal, maka dan didahulukan ibadah yang laisa ma'ahul badal. Karena ibadah yang punya badal sara ilal badal. Gitu ya. Maka didahulukan aturan yang tidak memiliki badal. Mencuci baju ini kalau pakai tanah nggak mungkin. Nanti malah melekat semuanya. Nunggu hujan, nggak tahu kapan hujan. Sehingga satu-satunya yang bisa adalah pakai air tadi. Air yang sedianya mau dipakai wudhu Dipakai untuk nyuci baju Dan wudhunya Di tayamu Ganti dengan tayamu Karena yang punya badal Digunakan badalnya Sedangkan yang tidak punya badal Mukaddam dahulukan Kemudian masalah yang berikutnya ada orang yang sholat dalam kondisi tayamum dengan tayamum, lalu dia menjumpai air. Selesai sholat, dia menjumpai air. Wajibkah mengulangi sholatnya? Saya banyak, tidak wajib. Kenapa? Karena dia sholat ala wajib masyru' dia sholat dalam kondisi yang benar memenuhi semua syarat berarti sholatnya sudah sah dan mengulangi ibadah yang sah tanpa sebab istihza tanpa sebab ya termasuk istihza apa sebabnya dia harus mengulangi sholat wong sholatnya tadi sah dulu tadi kan sholatnya tayamum meskipun tayamum kan sah karena dia memenuhi syarat dia mau mengulangi apa sebabnya tidak ada Beda lagi kalau dia mau, oh ini ada orang yang sholat mau saya sedekai itu ada sebab. Atau saya sholat jamaah di rumah, yang kedua bersama keluarga, ada sebab. Baik, itu sebab tidak boleh. Nanti jadinya mempermainkan ibadah. Orang nggak boleh habis sholat duhur, tak sholat duhur lagi, biar lebih banyak pahalanya. Boleh? Tidak. Ya. Sekalipun dia sholat dengan cara yang benar, namun karena sebabnya tidak ada, tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan bab berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, apakah tayamum berlaku untuk satu kali sholat ataukah berlaku untuk banyak sholat? Jawabannya, tayamum itu rohul hadas ya. dan syaratnya apa? Syaratnya tidak ada air, fa'ilam tajidu ma'an atau yang kedua dalam kondisi sakit. Ya. Wa idza zala sabab zala musabbab. Apabila sebab dua ini tidak ada, maka sebab tayamum tidak tidak ada. Baik. Selama sebab ini tidak ada, maka tayamum berlaku. Sehingga kasus ya. Kita tayamum sholat duhur dan melanjutkan perjalanan. Sampai waktu asar belum menjumpai air. Bolehkah salat asar? Ataukah tayamum yang kedua? Jawabannya boleh salat asar tanpa mengulangi tayamum. Karena hadas yang tadi sudah kita sucikan dengan tayamum sudah hilang. Waktu asar kita belum hadas. Maka al aslu baka umakana alamakan. Kecuali ketika datang waktu asar kita menjumpai ah air batal tayamum tadi untuk sholat asar harus berwudu karena sebabnya sudah hilang. Oh, insya Allah. Jamak, jamak kosor. Jam, yang penting jamaknya ya, bukan kosornya. Kalau jamak bagaimana? Selama sudah sah, lain Di perjalanan tidak ada air, kita tayamum. Duhur asar kita jamak karena safar kosong. Kemudian sampai di tujuan waktu asar masih sangat longgar, kita datang jam 4, waktu asar masih longgar, kita belum uh, air masih banyak, haruskah mengulangi asar? Tidak perlu. Karena sholat yang nanti kita kerjakan sah. Atau orang sakit ya, dia nggak ada yang mewudukan, nggak ada yang mentayamumkan. Terus dia karena posisi semuanya pada diinfus. Kemudian dia sholat dalam kondisi tanpa wudhu tanpa tayamum jamak. Karena sakit termasuk alasan bolehnya jamak. Dia tamu tayamum jamak. Haruskah mengulangi sholatnya ketika datang orang lain mewudukannya? Tidak. Karena dia sholat ala wajib masyarakat. Sholat dalam kondisi diizinkan dan sah. Kita baca satu bab lagi atau satu hadis lagi bab tentang haid, babul haid. Haid dari kata hadha yahidu bermakna yajri, mengalir. Dan haid adalah amrun kata Allahu ala bani ala banati Adam sesuatu yang Allah takdirkan untuk uh, putri Adam alaihissalam dan ini bagian dari satu dinihin kekurangan agama yang ada pada wanita karena ketika haid wanita tidak boleh beribadah karena itu secara umum laki-laki ibadahnya lebih banyak daripada wanita secara umum dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan jenis laki-laki dibandingkan jenis wanita. Hadis yang pertama dalam hal ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ustahabu." Saya wanita yang mengalami istihadah. Fala athuru dan tidak pernah putus darah. Fal agur, bermakna tidak pernah putus darah. Bukan berarti tidak pernah mengalami masa suci. Namun tidak pernah putus darah. Apa ada usala? Apakah saya harus meninggalkan salat? dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak perlu inna dzalika irqon sesungguhnya itu adalah irqon e, darah kotor walakin ta'i salata qadra ayyamil lati kunti tahidina fiha namun tinggalkanlah salat qadral ayyam selama hari kunti tahidina fiha yang dulu kamu mengalami haid artinya apa Fatimah binti Abi Kubaish ini sebelum mengalami istihadah sudah memiliki kebiasaan haid. Dia haidnya di tanggal sekian sampai sekian setiap bulan. Nah itu yang dijadikan acuan oleh Rasulullah SAW. Apakah saya nggak sholat sama sekali karena darah keluar terus? Maka Nabi SAW menyarankan nggak boleh. Kamu tinggalkan sholat selama rentang waktu haid yang dulu pernah kamu alami sebelum mengalami istihadah. Tsummaktasili wasalli. Setelah itu mandi dan salatlah. Wa riwayat yang dalam riwayat yang lain walaisat Bil haidah itu bukan haid fa akbalat al haidah fatrukis salat. Apabila datang waktu haid maka tinggalkanlah salat wa idza dhahaba qadruha faghsili an kitam wasalli. Dan apabila sudah selesai masa haid, mandilah, cucilah darah itu dan sholatlah. Baik. Kita memberikan kesimpulan beberapa catatan dari hadis ini ya. Yang pertama, Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu anha. Uh, Abu Hubeish Domul Kha Abu Hubeish al Mutalib bin Asad bin Abil bin Abdul Uzza tentang Fatimahnya wallah alam e, tidak disebutkan biografi yang yang lebih dari yang disebutkan di hadis Beliau salah satu wanita yang mengalami istihadah. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, selama saya mengalami istihadah, apakah saya harus meninggalkan sholat atau bagaimana? Berarti sebelum tahu jawaban Nabi SAW, Fatimah binti Abi Hubaysh, ada dua kemungkinan yang dilakukan. Kemungkinan yang pertama, beliau tidak sholat Begitu melihat darah keluar terus, maka Fatimah tidak sholat terus. Jadi, berarti dia tarkul wajib jalan. Nabi SAW tidak nyuruh Fatimah kodok semua sholat yang kamu latih, kamu tinggalkan tadi. Karena dia tidak tahu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Fatimah radhiyallahu anha beliau sholat dalam kondisi darah istihadah tetap keluar dan itu sholat dalam kondisi batal kenapa karena darah istihadah itu najis nah, darah istihadah itu menyebabkan wajib wudhu membatalkan wudhu dengan ijma sahabat meskipun darah istihadah ini tidak najis menurut sebagian ulama. Namun kalau membatalkan wudhu istihadah najis, membatalkan wudhu. Contoh yang tidak najis tapi membatalkan wudhu apa? membatalkan wudhu tapi tidak najis. Nah, <laughs> gampang ya. Orang kentut itu tidak najis. Sekalipun mungkin kentutnya agak basah, hmm, tapi dia tidak diperintahkan untuk bersuci, untuk istinja. Tapi batal wudhu, termasuk istihadah. Istihadah itu batal wudhu dengan istimewa ulama. Namun dia tidak najis. Maka ada dua, ada kemungkinan yang kedua, Fatimah itu sholat tanpa mengulang wudhunya, padahal keluar istihadah. Maksudnya dia sholat maghrib dengan wudhu sholat maghrib, sholat isya pakai wudhu sholat maghrib. Ini harusnya mengulang wudhu. Namun Fatimah tidak lakukan. Maka dia sholat tanpa bersuci. Meskipun demikian Nabi SAW tidak menyuruh untuk ber untuk mengkodok sholatnya. Ala ini jadi kaidah yang tadi sudah kita sampaikan. Terkul makmurah jahlan lasyek Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan karena tidak tahu karena bodoh tidak ada kewajiban apapun. Kemudian inna dzalika irqun bahwasanya darah istihadah itu darah kotor, darah yang keluar dari urat. Uh, kita tidak tahu dari mana sumber darah ini. Namun dalam masalah menetapkan kapan haid dan kapan tidak haid ini tidak kembali kepada ilmu kedokteran. Ini tidak kembali kepada ilmu kedokteran. Sehingga misalnya ada sebuah penemuan untuk ngecek ini darah haid dan tidak darah haid nanti ditaruh kertas. Kemudian kertas ini kalau berubah warnanya jadi A maka dia darah haid, kalau warnanya jadi B maka bukan haid. Misalnya ya, ada semacam itu. Maka semacam ini tidak boleh jadi acuan. Dari mana bisa kita simpulkan demikian? Kita perhatikan hadis ini. Fatimah pintu Hubais, pintu Abi Hubais, beliau mengeluarkan darah tanpa berhenti sampai pun di rentang waktu haid beliau sendiri tidak bisa membedakan ini darah jenis istihadah ataukah darah haid artinya ciri darah itu sama namun yang dipakai acuan Nabi SAW apa? Waktu Yang dipakai Nabi SAW Acuan adalah waktu Pokoknya di rentang dulu waktu kamu belum istihadah Di rentang haidmu dulu waktu belum istihadah Itu jangan sholat Karena itu dihitung haid Darahnya sama Namun ini dihukumi haid Sisanya tidak dihukumi Taib, ini dalil bahwa masalah haid dan tidak haid itu rujukannya bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu yang mengkaji ciri khas atau unsur-unsur darah, namun kembali kepada syariat. Dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya masalah ini kembali kepada acuan syariat adalah masalah sufroh dan kudroh sufrah cairan kekuningan yang keluar kadang setelah haid atau di luar masa haid kudroh cairan keruh yang keluar di masa haid atau di luar masa haid kata Ummu Atiyah yang nanti ya hadisnya ada di sini juga kunna la na'udu sufra wal kudroh ba'dal haid ba'dal tuhri syai'an dulu para sahabat wanita tidak menganggap sufro dan kudroh yang keluar setelah suci sebagai bagian dari haid. Jadi kalimat ini disimpulkan dua. Berarti sufro dan kudroh yang nyambung dengan haid itu dihukumi haid. Haid darah yang segar berhenti, tapi long tailnya masih panjang. Keluar sufro atau kudroh dan itu kadang tanpa batas. Jauh sekali sampai 15 hari baru putus, mungkin bahkan bisa lebih dari itu. Tidak bisa diprediksi. Ini dihukumi haid karena nyambung dengan darah haid. Tapi kalau sufro, eh, ada darah haid, darah segar terus putus suci dua hari tiga hari setelah itu keluar sufroh dan kudroh tidak dinilai haid. Zatnya sama tapi hukumnya berbeda. Berarti masalah haid dan tidak haid itu tidak kembali kepada Eh, kesimpulan kedokteran namun kembali kepada acuan syariat sehingga tidak bisa kemudian disimpulkan kalau darah itu keluar dari uh, apa leher rahim maka dia istihadah kalau keluar karena ada cacat di rahim istihadah kalau keluar karena ada gangguan istihadah nggak bisa yang bisa jadi acuan adalah acuan